Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kita masih membahas uh, eh, seputar al-masah al-kufain, mengusap dua kuf. Sekarang bagaimana hukum seseorang yang dia sudah mengusap kuf dalam keadaan kakinya sudah suci, misalkan. Umma ahda, kemudian dia berhadas. Mungkin buang air kecil atau buang air, buang air besar atau tidur yang sampai apa itu tidak senyar atau mungkin berupa apa keluar angin Kumma labisa fauqahuma khuffain. Kemudian tanpa dia berwudhu, dia langsung memakai kuf yang berikutnya. Mungkin di tempat kita ini jarang, tetapi ini biasa kita dapati di Yaman karena cuaca yang dingin. Terkadang seseorang memakai dua kuf, kufnya dua kali eh, iya, pakai dua kuf secara apa istilahnya itu? Iya, dua lapis, iya dua lapis kuf. Maka bagaimana hukumnya? atau bukan dua khuf tetapi apa? Yang pertama dia memakai kaos kaki, apa itu istilahnya kaos kaki? Iya, token. Kemudian ini dalam keadaan suci. Hanya saja sebelum dia memakai khuf, ternyata dia sudah batal duluan. Kemudian dia memakai khuf. Bagaimana hukumnya? Maka dijelaskan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala dalam Al-Mughni bahwasanya tidak ada perselisihan tentang tidak sahnya orang ini untuk nanti mengusap hub yang paling atas, hub yang paling luar. Kenapa? Karena dia memakai hub tersebut dalam keadaan belum suci. Karena dia sudah berhadas tadi. Sekarang dipahami ya ini ya gambarannya itu. Baik, dan ini juga mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ada satu ulama yang memiliki tetapi pendapatnya amat lemah. Dari kalangan Qurasaniyun. Karena kita tahu bahwasanya para syafi'iyah mereka terbagi menjadi dua, khurasaniyun dan dan apa itu irafiyun Kemudian perkara yang berikutnya adalah dia sudah memakai hub dalam keadaan suci, dia sudah suci sekarang. Pakai hub yang pertama. Kemudian dia berhadas. Kemudian dia berwudu dan dia mengusap kakinya tadi yang di di diselaputi atau ditutup oleh hub. Kemudian setelah itu dia memakai hub yang lebih besar, berlapis dua jadinya. Apa hukumnya setelah itu kalau nanti dia berhadas, boleh tidak dia mengusap hub yang paling luar? Dalam keadaan apa? Dia sudah wudhu. Tetapi apa? Kakinya itu tidak disuci, hanya saja dia mengusap. Jadi, untuk hub yang paling dalam itu sebenarnya sudah benar. Karena dia sudah mencuci kakinya. Adapun untuk huruf yang paling luar itu dalam keadaan wudhunya benar hanya saja untuk kakinya itu berupa apa? Pengusapan. Mengusap huruf yang jarang. Kemudian kalau setelah itu dia berhadas, apakah boleh dia berwudhu seperti biasa dan dia mengusap huruf yang paling luar? Para ulama berselisih pendapat. Sebagian dari mereka mengatakan apa? Ini tidak sah. Kenapa? Karena wudhu yang di situ disertai dengan eh, dengan mengusap huruf ini adalah apa? Bukanlah kesucian yang sempurna, kata mereka. Hanyalah dikatakan kesucian itu sempurna kalau dia melepas hukumnya secara total dan dia mensucikan diri. Tetapi yang benar apa? Yang benar adalah boleh dia mengusap hukum tadi. Kenapa? Karena tidak ada satu dalil pun yang menyatakan bahwasanya barang siapa dia berwudu dan dia mengusap hukum itu berarti wudunya itu tidak budu yang sempurna. Bahkan dia sempurna karena dia mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tetap hukumnya adalah boleh. Dan ini yang dirojihkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Walaupun beliau menyelisih sebagian syafi'i ya, karena Nawawi walaupun syafi'i tetapi beliau apa? Tidak taklid. Dan inilah pendapat yang rojih. Yaitu apa boleh dia mengusap khuf tadi. Walaupun khufnya tadi dimasukkan di atas apa? di, ya, e, dipakai di atas kub yang dalam yang mana kub tadi itu di diusap bukan pencucian kaki tetapi berupa pengusapan ini tidak masalah karena ini sudah sah menurut syariat kemudian perkara yang berikutnya bagaimana hukum kita mengusap kub dalam keadaan kubnya itu bukan kub yang baru bahkan kubnya itu sudah apa sudah robek-robek sudah sudah usang sehingga apa robek-robek kelihatan apanya mungkin kelihatan jempol kakinya atau kelihatan e, jari kelingkingnya dan sebagainya para ulama berselisih pendapat ada yang mengatakan kalau yang robek itu hanya sedikit tidak apa-apa yang penting apa mayoritas masih masih ada huknya yang lain mengatakan dia boleh terus merusak huknya tadi maksudnya huknya itu sah selama huknya itu masih bisa menempel di kakinya walaupun sekedar menggantung yang lain mengatakan dia tidak boleh sama sekali karena dia apa? Karena dia nampak bagian-bagian yang harusnya dicuci itu sudah nampak, maka wajib dicuci. Sementara yang benar dan dirojinkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga dirojinkan oleh siapa lagi? Oleh Imam Ibnu Utsaimin. Bahkan ini sebelum mereka semua yaitu Imam Ibnu Munzir rahimahullah mengatakan apa? Selama dia itu dinamakan sebagai khuf secara adat istiadat memang ini masih huk. Walaupun dia sudah rosak sudah robek, maka boleh kita mengusapnya. Dan yang memperkuat ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin dan juga dirojikan oleh Al-Imam Al-Wajidi rahimahullahu taala, bahwasanya kebanyakan para sahabat adalah fuqara. Jarang dari mereka yang disebutkan mereka punya sufi yang baru, hukumnya masih bagus. Bahkan di dalam perang Zatul Riqab, Zatul Riqab, mereka bahkan apa kakinya sampai sampai berjarah. Bahkan kuku-kuku mereka itu sampai lepas. Menunjukkan rata-rata sahabat adalah kondisinya adalah kufara Sehingga wala batuzan secara dugaan adalah apa? mereka adalah bukan kuf yang sempurna. kuf yang sudah rusak-rusak dan sebagainya. Sementara Rasulullah SAW dalilnya itu umum, yaitu mengusap kuf Menunjukkan selama dia itu memang masih dinamakan sebagai kuf secara adat istiadat, maka dia itu boleh untuk diusap. Inilah pendapat yang benar. Sekarang kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Al-Hadis Sadis wal Khamsun, hadis yang ke-56 wa an Ali radhiyallahu anhu annahu qala law kana dinu bil ra'yi la kana asfalul khuffi aula bil mas seandainya agama itu semata-mata dengan rokyu, dengan rasio, dengan akal saja, misalnya bagian bawah dari hukum itu lebih pantas untuk diusap min a'lahu daripada bagian atas. Kenapa? Karena bagian bawah itu yang langsung kena kotoran, kena najis. Kenapa yang diusap itu bagian atas? Menunjukkan adalah agama itu tidak apa? Dibangun di atas semata-mata akal, tapi dengan wahyu. Wa qad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tahu ala zahiri khuffaih. Dan sungguh aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengusap bagian atas dari dua khuf beliau. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Memang dia secara lahiriah hadis ini sanadnya hasan. Bahkan apa sanadnya itu sahih. Karena rawinya adalah para sifat. maksud bin Riyad, Anil Ahmad, An Abi Ishaq, An Abdi Khair, An Ali. Ini rawinya sifat semua secara secara umum. Hanya saja ada ini rahimahullah ta'ala di dalam ilal beliau, beliau menjelaskan bahwasanya Hafiz Ibnu Ghiyas rahimahullah ta'ala diselisi oleh sekian banyak ulama tentang masalah lapat hadisnya. Karena yang benar, lapat hadisnya adalah dari rawi yang lebih kuat, yaitu Wahid, Wahid Ibnu Jarrah, Amirul Mukminin fil Hadis, dan juga Yunus. Sementara Yunus adalah Asbatun Nasri Abi Ishaq as ini Lafaz yang benar Ali itu tidak mengatakan tadi, tetapi mengatakan untuk ara anna berarti qadama ini ahaqqu bil masli min a'lahuma. Dulu aku mengira, dulu aku memiliki ra'yu bahwasanya bagian bawah dari dari dua telapak kaki itu lebih pantas untuk dirusak daripada bagian atasnya. Hatta ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahul zahirahuma. Sampai aku melihat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap bagian atas. Secara umum maknanya hampir sama sebenarnya. Dan ini juga apa didukung oleh siapa lagi Asauri. Sementara Asauri walaupun beliau diselisih 10 orang, Asauri tetap nomor satu. Maka memang lafaz yang benar adalah lafaz yang barusan kita baca itu. Dari hadis ini kita mendapatkan faidah bahwasanya mazhab Ali bin Abi Thalib adalah apa? Mengusap khuf Sebagaimana nanti akan datang hadis yang lebih jelas lagi di Sahih Muslim tentang paman Ali ibnu Abi Thalib. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya Syiah walaupun mereka melibatkan diri kepada Ali bin Abi Thalib, Syiah kenapa dikatakan Syiah? Karena mereka mengatakan kepada apa? Syiatul Ali yaitu pendukung Ali. Ternyata mereka sering membuat jengkel Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana disebutkan dalam biografinya, Ali bin Abi Thalib sering apa? Sering marah karena pengikutnya itu justru sering mencari makan dengan nama beliau tetapi menyelisihi agama beliau. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya orang Syiah sendiri menyelisih madhab imam mereka yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sekarang pembahasannya adalah mana yang disyariatkan. Kita mengusap bagian atas dari hukum ataukah mengusap bagian bawah? Tentunya jawabnya jelas dari sekian banyak hadis yang sudah kita lewati Bahwasanya apa? Yang diusap adalah bagian atas. Sebagaimana telah datang di dalam riwayat 40 hadis. Bahkan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Majah berapa? Datang dari 80 sahabi. Semuanya meriwayatkan yaitu apa yang diusap adalah bagian atas. Dan ini adalah mazhab Ibnu Mubarak, mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Ishaq dan sekian banyak para a'immah yang lain. Dan inilah yang benar. Sekarang bagaimana kalau kita sengaja sekedar mengusap bagian bawah? Apakah itu sah? Maka para ulama bersepakat bahwasanya apa itu tidak sah. Sekedar mengusap bagian bawah itu tidak sah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah, kita tidak tahu ada satu orang pun yang mengatakan sah kalau kita sekedar mengusap bagian bawah saja. Kecuali ada satu riwayat dari Ashab dan beberapa ulama yang lain menunjukkan apa? Yang benar memang tidak ada ijma tetapi ini pendapat mayoritas ulama. Sekarang bagaimana kalau seseorang itu mengusap secara merata atas diusap, bawah juga diusap? Maka jawabannya adalah dia wudhunya sah karena dia telah melakukan perkara yang disyariatkan yaitu mengusap bagian atas. Hanya saja apa? Dia memiliki sunnah kalau membiasakan diri sekaligus mengusap bagian bawah dengan niat ibadah. Tentunya ini memiliki sunnah. Sekarang bagaimana kalau dia hanya mengusap bagian tumit saja? Tentunya jawabannya adalah apa? Tidak sah karena yang akan adalah bagian atas. Apalagi kalau sekedar tumit itu tidak sah. Dan ini adalah pendapat Syafi'iyah dan pendapat Ibnu Qudamah, yaitu tidak sah kalau hanya mengusap tumit saja. Bagaimana kalau dia hanya mengusap bagian buku lali saja? Sama, ini juga tidak sah. Karena yang disyariatkan adalah apa? Bagian atas dari kaki, bukan sekedar dua buku lari itu. Adapun kalau pertanyaan seberapa kita mengusap, apakah boleh kita mengusap hanya sepertiga atau setengah atau dua per tiga dari permukaan, maka tidak ada satupun dalil yang menyebutkan masalah itu. Maka yang rojih dan itu adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah yaitu apa? selama di dalam bahasa Arab ini sudah masuk dalam istilah masa yaitu mengusap maka dia sah. Hmm. Ataupun kalau yang mengatakan cukup dengan keukuran satu jari tentunya ini adalah tidak benar karena itu istilahnya bukan mengusap kalau hanya yang kita usap adalah keukuran satu jari saja. Kecuali kalau apa satu jarinya ini kita kita jadikan dia itu mengusap dari depan sampai belakang maka ini sah karena semuanya sudah terkena bagian atas. Hmm. Sekarang bagaimana kalau dia mengusap kakinya tersebut bukan dengan tangan secara langsung, tapi dengan kain atau dengan apa? Dengan kayu dan sebagainya, kayu yang basah. Maka masalah sah biasa. Hanya saja kalau dia membiasakan diri semacam itu, ini menyelisih sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi masalah sah tetap sah. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Wa al, al hadis sabi wal khamsun, hadis yang ke-57 wa an Sufwan bin Asar radhiyallahu anhu al-Muradi qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering memerintahkan kami menunjukkan ini bukan hanya sekali idza kunna safra safar di sini bukan apa? Bukan masdar, tapi ini adalah jamak dari safir. Kalau kami itu adalah orang-orang yang sedang safar, Allah zi'a khifafana salah sata ayyam walayaliyahun untuk kita itu tidak melepaskan hukum kami selama tiga hari dan tiga malam. Ini untuk para musafir memang dikasih keringanan tiga hari tiga malam tidak perlu dia tenang-tenang melepaskan hukumnya. Dan ini adalah kabar gembira bagi misalkan para tentera karena apa sepatunya tentunya pernah kalau harus dilepas setiap kali berwudu karena banyak talinya dan sebagainya itu. Maka tidak perlu dilepas, langsung aja pusat bagian atas bagian permukaan bagian atas itu. Tetapi dengan syarat apa? Tentunya kakinya harus suci lebih dulu. Illa min janadah kecuali kalau dia itu mengalami janadah, yaitu apa hadas besar yang mengharuskan mandi. Maka kalau dia wajib mandi, maka apa? Harus dia melepaskan hukumnya tersebut. Kenapa? Karena syaratnya sebagaimana telah kita lewati dari kalam Imam An-Nawawi rahimahullah taala harus isti'ab, harus apa itu air itu meliputi seluruh badan kita, permukaan badan kita. Maka tidak boleh kakinya itu di, masih ditutup oleh khuf. La wala min ghaib. Akan tetapi boleh untuk tetap dia memakai khuf kalau apa dia itu buang air besar, buang baul, buang air kecil, buang naum dan kalau tidur ini menunjukkan apa tidur yang besar, tidur yang sampai menenggelamkan atas itu membatalkan wudhu. Maka disebutkan di sini digabungkan dengan buang air kecil dan buang air besar. Maka kalau orangnya tidur sampai terlelap, maka wudhunya batal dan nanti kalau dia mau sholat, hendaknya dia berwudhu dan boleh dia mengusap kufnya itu. Akhrajahu Nasa'i wa Tirmidzi wa Abdullah wa Ibnu Khuzaimah wa Sahhaha. Yang benar hadisnya itu hasan. Bukan, bukan eh, tidak sampai sahih. Karena Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah memang terkenal apa itu fihi naon minat tasarul Ada sedikit bermudah-mudah di dalam mensohikan hadis. Yang benar hadisnya hasan, tidak sampai sahih. Apa kaitan Ibnu Khuzaimah dengan Ibnu Hibban? Ibnu Khuzaimah, apanya Ibnu Hibban? Syekh dari Ibnu Hibban. Apa kaitan Ibnu Hibban dengan Al-Hafiz? Anai Saburi, penulis kitab Mustadrak Eh, Ibnu Hibban adalah rasyah dari Al-Hakim. Apa kaitan Al-Hakim dengan siapa lagi contohnya? Al-Baihaqi. Al-Hakim adalah syekh dari Al-Baihaqi. Ini adalah silsilah para a'immah rahimahumullah. Baik, berarti dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya memang satu persatu datang hadis-hadis dari sekian banyak sahabat tentang masalah disyariatkannya mengusap hukum. Maka ini benar-benar bantahan yang besar terhadap orang-orang Syiah. Makanya orang Syiah yang dulu yaitu dari kalangan gitu, mereka adalah ingkar sunnah, mereka mengingkari sunnah. Seluruh hadis mereka ingkari. Kecuali kalau hadis itu datang dari apa? Dari Ahlul Bait. Lalu mereka akan meriwayatkan itu. Dan anehnya, sebagaimana kita baca di Jamat, mereka punya kitab dalam kitab mereka yang terkenal dengan judul Al-Kafi itu dari dari Iran. Mereka sebagian sanatnya itu apa? Adalah himar, yaitu keledai meriwayatkan dariku keledaiku, keledaiku meriwayatkan dari ibunya, ibunya dari neneknya, sampai kepada keledai zamannya siapa itu? Zamannya Nabi Nuh. Ini aneh, muhadisnya dari kalangan binatang. Itu ajaib ya. Iya, gimana? Itu ajaib. Ya. Ini ajaib ya. dan itu sering kita dapatkan itu di biografi mereka, kita kitab hadis mereka. Hmm. Baik, dan dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya untuk musafirun mereka mendapatkan keringanan yaitu apa? Menusat kufnya itu tiga hari tiga malam. Adapun untuk mukim adalah sehari separah sebagaimana akan datang di hadisnya Ali ibnu Abi Thalib lagi. Dan dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah bahwasanya mengusap kuf itu hanya khusus diperbolehkan kalau batal yang wudhu tadi adalah dari apa? Dari hadas kecil. Hadas kecil itu berupa apa? buang air kecil, buang air besar, kemudian apalagi tidur yang sampai menenggelamkan akal, apalagi ada kecil, siapa yang mendatangkan lagi. Ini kita contoh, belum semua. Siapa yang mendatangkan keempat, contoh hadas kecil. Kenapa? Masih ada ini. Ya itu apa? Hadisnya Abi Nurairah Wa ada tuh ya Abu Hurairah wa Abu Hurairah apa itu hadas? Maksudnya ada kecil. Kalau Abu Hurairah al-fusa wa turab. Kencing eh bukan kencing apa? Buang angin yang ada suara dan buang angin yang enggak ada eh yang yang suaranya besar. Yang enggak ada suara dan yang suaranya besar yaitu kentut. Itu juga hadas, hadas kecil. Maka hanya itu yang diperbolehkan. Adapun kalau dia itu sampai hadas besar, mimpi atau mendatangi istri, maka apa? Wajib untuk kalau nanti dia hendak sholat, maka dia harus kamar mandi dulu, harus dilepas kubnya itu. Hmm. Dan ini pula yang dimaksudkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari dan juga Imam Ibnu Qudamah Rahimahullah taala. Baik, ilahuna wallahu taala alam. Apalagi kita hadas sedikit. Selain apa? Selain tidur yang sampai menghilangkan akal. Nah, tinggal kita kiaskan. Apa saja perkara yang membuat hilang akal. Iya, orangnya mabuk. Itu juga apa? Ada kecil. Di samping dosa, wudhunya juga batal. Pingsan. Apa itu? Hayal, ayan. Apa itu maksudnya hayal? Ya, Merasa lazat yang tidak benar. <laughs> Iya, pokoknya seluruh perkara yang sampai akalnya hilang, dia tidak sadar, maka masuk di situ. Mungkin terpukul, atau mungkin terkena berita yang terlalu menegurkan, kemudian pingsan. Nah, itu juga masuk di situ. Istilahnya ilmu, gitu, apa? Mabuk juga istilahnya. Sama dengan mabuk. Iya. Nah, itu semua masuk di situ. Ada segini. Kalau sampai hilang akal, ya. Adapun kalau tidak sampai hilang akal, walaupun dia mabuk, tapi tidak sampai sambil istilahnya, tidak sampai hilang akal, maka wudhunya tetap sah. Nah, itu juga termasuk apa al-junun. Itu juga ada kecil. Makanya kalau dia akalnya sudah kembali, kita tidak wajibkan dia mandi. itu dia berwudhu. Iya, itu junun hilang. Kalau makan daging unta? Kalau ah, makan daging unta itu juga ada kecil apa yang kecil. Hadis barok, hadis jabir. apa yang kecil. Hadis-hadis kecil. Jabir. Nah, ini alat khilaf muntah, tetapi yang roji muntah istilahnya koi dan juga apa riak yaitu apa keluarnya hidung eh, keluarnya darah dari hidung yaitu mimisan itu tidak membatalkan wudhu itu yang roji karena apa? Tidak ada satu dalil pun yang sahih tentang masalah ini sampai tingkat apa? Fatal. Adapun hadis Quran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fatawat doa ini tidak menunjukkan bahwasanya beliau batal. Rasulullah SAW muntah, kemudian beliau berwudu, hadisnya sahih. Tetapi para ulama mengatakan ini tidak menunjukkan beliau berwudunya adalah dengan sebab itu, dengan sebab beliau batal. Menunjukkan apa bahwasanya koi itu tidak apa tidak batal. Bukan apa? Bukan ada, Nah ini istilah tentang masalah koi, yaitu apa tadi muntah itu. Jadi sebab apa Rasulullah berwudu selepas dia muntah? Dijelaskan oleh para ulama karena Rasulullah itu suka untuk dulu wudu, suka memperbarui wudu. Bahkan terkadang untuk apa? Untuk menyegarkan dan sebagainya. Itu yang mereka katakan. Kenapa? Karena betul-betul tidak ada kaitan antara apa? antara muntah dengan batalnya wudhu. ini khilaf besar tentang masalah koi Nanti kita akan bahas secara agak panjang di dalam bab itu, bab masalah koi Pembahasan hadis koi insya Allah. Nah ini khilaf besar. Khilaf di kalangan para imam besar. Nah itu kembali ke apa itu hadisnya Ammar bin Yasir ketika Beliau mengalami hadas besar. Kemudian apa beliau memilih apa? Untuk bergulung-gulung seperti jabah, seperti ayam yang bergulung-gulung di dalam pasir itu, jadi di dalam debu. Maka Rasulullah mengatakan ini nama yaktika antakulaha kada. Cukup bagimu untuk melakukan ini. Kemudian Rasulullah apa? Menambahkan tayamum. Maka cukup dengan tayamum. kalau sudah ada air. Kalau sudah ada air maka wajib untuk dia mandi. Sebagaimana dalam hadis Abi dan itu. Uh, iya hadis hadis Abi Kota dan Sahih Muslim itu. Hmm. Langsung dia disuruh untuk mandi kalau sudah ada air. Kalau kadang-kadang dia berjalan apa? Hmm. air, dia Iya. Masuk waktu subuh, adakah dia kena mengulangi Masuk waktu subuh. Hmm. Tapi dia tidur atau tidak? Kalau dia tidur ya harus mundur lagi memang atau pengganti wudhu karena dia batal kalau dia tidur itu dengan kelelap maksudnya maksudnya uh, eh, tayamum itu boleh boleh boleh untuk sekian banyak sholat nah itu para ulama jelas uh, eh, dia maksudnya saya itu dia dan ada dan juga boleh menaikkan sholat iya iya dan ini memang pembahasan khilaf di kalangan ulama apakah tayamum itu mubihun lisalah atau rafi'un lil hadas. Tapi yang benar adalah dua-duanya. Betul-betul dia itu rafi'un lil hadas, tetapi dia muakkad. Menghilangkan hadas tetapi terbatas waktunya. Sampai apa? Sampai ada air istilahnya. Atau yang semisal dengan itu. Dan juga dia itu membolehkan bagi kita untuk sholat. Berapa sholat? Ini ikhlas. Apakah hanya setiap kali sholat di, uh, satu kali sholat saja? Tapi yang benar adalah selama dia belum batas, maka dia boleh untuk sholat sekian banyak sholat. Memang nah, ini khilaf masalah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 Alhamdulillahirrahmanirrahim.